Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi tadi mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan antara kita dengan Allah. Bulan persembahan kita kepada Allah. Bulan saat kita sekarang ini hiruk pikuk dengan makhluk. Kesibukan kita dengan manusia kita tinggalkan. Saat ini kita menghamba kepada Allah Ta'ala 100% Duduk kita dengan Al-Quran Kita baca zikrullah Perbanyak dengan menyebut nama Allah Ta'ala mengenang jasa Nabi Muhammad ajak anak-anak kita untuk baca hadis Rasulullah kenalkan keluarga kita akan Nabi Muhammad keluarkan keluarga kita akan ahli bait Nabi Muhammad keluarkan keluarga kita akan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum wa allahum ajma'in jadikan keluarga kita cinta dengan sahabat Nabi Muhammad jadikan anak didik kita semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka dekat dengan jalan mereka wa ala sabili ilal ulah gadaman ala gadamin bijiddin auza'i rasuli wa sahbihi wa وصحبه lahum fasal wa tatabbi jangan ikut jalan yang lain jalan ahli bait Nabi Muhammad jalan sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum wa arbahum ini Ramadan jalan saat kita sekarang ini ada di madrasah Ramadan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya hubungan tadi itu kemudian diikat dengan yang erat diikat dengan yang sangat erat sekali Ramadan adalah bulan yang didambakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna al ibad an yakuna Ramadan sanah kamilah kalau seandainya seorang hamba tahu apa yang ada rahasia di bulan Ramadan mereka tahu apa rahasia yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan maka niscaya semua hamba Allah Ta'ala akan berangan-angan berharap agar satu tahun ini semuanya adalah bulan Ramadan karena ada di dalam bulan Ramadan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang terpendam ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Al-Habib Ali tadi menukir daripada hadis Rasulullah Laqad adallakum syahrun azim syahrun mubarak Rasul bersabda telah datang dan akan datang kepada kalian nanti di awal akhir daripada bulan Syaban Nabi Muhammad berkhutbah akan datang nanti kepada kalian bulan azim syahrun azim syahrun mubarak bulan yang agung bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kata Rasulullah seseorang hamba melakukan satu amal kebaikan menolong orang melakukan satu amal kebajikan atau satu amal yang fardu yang dia lakukan maka seakan-akan dia telah melakukan amal ibadah fardu 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain khusus di bulan Ramadan dan setiap malamnya selama bulan Ramadan ini setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk umat Nabi Muhammad memerdekakan semua hamba Allah taala 600 ribu hamba Allah taala dari api neraka Allah setiap malamnya khususnya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala bebaskan ini semuanya daripada siksa api neraka Allah bebaskan daripada siksa kubur amin Allahumma amin Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, "Fastakthiru fihi arba'a khisal." Perbanyaklah oleh kalian akan empat perkara. Khaslatan turduna bihi ma rabbakum wa khaslatan laqinan lakum anhuma. Kata Rasulullah, perbanyaklah empat hal itu dua hal yang mendatangkan yang Allah Ta'ala kepada kita dua hal apa itu? Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Mengutarakan, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Lalu yang kedua, wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. Yang dua perkara ini engkau tidak pernah merasa puas dengan kedua-duanya. Apa ini? Yaitu tas'alunal jannah wa ta'uduna bihi minan nar engkau mengharapkan kepada Allah Ta'ala memohonkan kepada Allah Ta'ala akan surganya Allah dan engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Dikumpulkan oleh para salaf kita menjadi satu kaidah dalam bacaan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sedih sungguh beribu sedih kita utarakan. Kata Al Habib Ali, "Ikhwani labat munsarafu labat kana munsarafu ankum wasabahu." Malam ini adalah merupakan malam kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita karena sudah 18 hari Ramadan sudah lewat di hadapan kita. Hanya tinggal beberapa hari ke depan Ramadan akan pulang ke pangkuan sang penciptanya berpisah dari diri kita tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing nahnu la nadri hal nudrik khairahu amla kita tidak tahu apakah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang ataukah tidak wallahu a'lam wa nahnu la nadri hal mudrik lana amal soleh amla dan kita juga nggak tahu apakah amal ibadah sholat tarawih kita tilawah Quran kita sedekah kita amal khair kita diangkat di sisi Allah Ta'ala dihaturkan kepada Allah Ta'ala catatan ini dilihat oleh Allah Ta'ala dengan catatan kebaikan ataukah justru sebaliknya catatan keburukan yang dilihat oleh Allah Ta'ala dari kita ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala lagat ana munsorafuhu ankum wa Saatnya Ramadan akan meninggalkan kita dan bahkan barangkali mungkin untuk selama-lamanya untuk kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu kemarin kita sambut kedatangan Ramadan. Kita kemarin mengatakan marhaban marhaban di gedung Ramadan. Marhaban marhaban ya syahrul syiam Marhaban marhaban marhaban ya Al-Mufran. Baru kemarin kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan gegap gempita, dengan kegembiraan yang luar biasa dengan senang hati akan berjumpa dengan bulan dengan bulan yang mulia bulan Ramadan namun tamu ini tamu agung kita ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan kembali ke sisi pangkuan Allah Subhanahu wa taala keindahan cahaya ibadah di bulan Ramadan sebentar lagi akan redup lampu-lampu di masjid-masjid akan mati tarawih tidak lagi kemudian ditegakkan Quran kembali ditutup siang kemudian sudah tidak lagi dilakukan manusia dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala